kita masih dalam belajar lagu untuk sholat ya. ya yang penting tidak sumbang dalam membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Peninggah dan pecinta Rada Kaya Malaysia Kata Syukur Alhamdulillah Pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim tadarus bimbingan membaca Al-Quran kita masih dalam surah Al-Hasr Bisa dilihat surah ke-59 ayat ke-18 ya Di inayah bisa dilihat inayahnya jilid ke-10 ya Jilid ke-10 ada di halaman 46 Alhamdulillah ibu dan bapak sudah memiliki buku-bukunya tapi ya itu jarang dibuka ya Alhamdulillah mudah-mudahan sekarang sudah mulai kita buka-buka kembali Baik, eh, surah ini dari maknanya Al-Hasr adalah maknanya tentang pengusiran. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa surat ke-8 Al-Anfal ini turun waktu perang Badar. Sedangkan surah ini, surah Al-Hasr ayat 59, turun pada waktu perang Bani Nazir. Ini orang-orang Yahudi yang diperangi oleh Rasulullah karena ulahnya mereka. Dalam ini juga nanti diungkapkan bahwa dalam strategi perang membakar pohon kurma, menebang sebagian itu diperkenankan. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah orang-orang Bani Nadir Yahudi ini pada marah. Bagaimana Rasulullah? Bagaimana anda ini katanya nggak boleh merusak, nggak boleh ini, tapi anda tebangin pohon-pohon. Turun ayat ini, ya, surat ini. Jadi diperkenankan. Apa saja di ayat kelima itu kan? Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik-milik orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atasnya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena dia hendak memberi, memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik. Kemudian di surah ini juga ada gambaran nanti selain kaf, orang kafir Yahudi, eh, kemudian juga nanti ada orang munafik. Orang munafik menyatakan, ya sudah kalau seperti itu saya ikut kamu, wahibadi Nazir saya akan memerangi orang-orang Islam. Tapi ternyata orang munafik itu bohong gitu ya, pendusta. Nah ini. Kemudian diingatkan dalam surah mulai surah ayat 18 ini kita untuk bersiap diri untuk apa yang akan kita lakukan besok. Itu kemudian kita jangan melupakan Allah. Nah di sini perintah-perintah Allah ya apa larangannya apa perintahnya dilaksanakan perintahnya larangannya ya dicegah ya Baik, surah Al-Hasr surah ke-59. Ini tajwidnya dilihat ya. Kita coba penerapan tajwid. Jadi selain lagu, tajwid, tahsin juga terjemah perkatanya dilihat kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ya amatu bi ketemu alif jadi mad jaiz manfasil. Udah ya. Ya ayyuhalladzi, nya matobi'i. Ya ayyuhalladzina aamanu mad badal. Ya ayyuhalladzina aamanu Tuh matobi'i ya, Tapi yang tidak jadi panjang Kenapa? Karena setelah matobi'nya ketemu huruf tasid Makanya di atas wawunya tidak ada sukunnya Baik, ya, pendengar dan pecinta Radio di Jakarta itu uh, eh, siar rekaman yang bisa ibu dan bapak dapatkan, terutama untuk ibu dan bapak yang tunanetra dan mualaf. Begitu juga untuk ibu-ibu yang lain memang kalau memang memungkinkan menginginkan kaset-kaset dan CD itu silahkan untuk datang ke rumah yatim ya. Karena kami sudah kami siapkan untuk tunanetra dan mualaf ini gratis itu silahkan. Jadi ada belajar lagu, belajar tahsin.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 Al-Qari'ah. Tak butuh kalau dihentikan berubah menjadi ha. Jangan Al-Qari'at tapi Al-Qari'ah. Hari kiamat. Mal-Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Sebetulnya ayat ini harusnya ayat ini dulu setelah kita memahami apa itu hari kiamat baru membaca surat At-Takasur bermegah-megahan mengumpulkan harta membuat kamu lalai sehingga kamu masuk kubur. Nah itu ya kan berkesinambungan ya ayat ini ya. Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah. Wa ma a matobi'i ketemu alif mad jaizmun fasil cukup Walaupun bukan ketemu alif di situ. Harusnya dikatakan Matobi bertemu hamzah di lain kalimat. Kok hamzah? Iya, alif itu hamzah. Kapan-kapan nanti dilihat cetakan timur tengah, di atas alif ini ada hamzah. Karena pada hakikatnya itu hamzah. Bedanya alif dan hamzah jelas. Alif fungsinya hanya sebagai pemanjang. Sedangkan yang berbaris itu hamzah. Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma dan apakah adraka kamu tahu ma apa al-qari'ah hari kiamat. Jadi apa hari kiamat itu? Tahu gak kamu apa hari kiamat itu? يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم hari yakunu di hari kiamat itu adalah anas manusia kal farashil mabthuth seperti ani-ani bertebangan insyaallah ya Allah Rabbi kita uh, tidak terlalu sulit membayangkan terjadinya kiamat bagaimana saat tsunami bagaimana saat bencana-bencana orang lupa akan dirinya dulu saya lagi kecil terjadi hari kiamat itu orang yang yang hamil keluar lahir itu kemudian yang lagi mandi lagi apa tidak tidak sadarkan diri bisa sih ya bisa karena saat itu Allah ya itu ya saat orang ada bencana bencana tsunami aja kemarin Allah Robi seperti itu ya itu yang belum seberapa dibandingkan dengan kiamat ini Yauma nas hari adalah manusia kalfaroshil mabhus seperti aneh-aneh bertebaran. Watakun takunu al-jibalu kal'ihnil mampus. Watakunu dan adalah al-jibalu gunung-gunung kal'ihnil mampus. Ini hmm, apa? Tasbih ya, seperti kan ada engkau seperti serigala itu karena galaknya. Engkau bagaikan bulan ini, kaknya itu. Ya, tas kali tasbih kal'ihnil mampu seperti bulu dihambur-hamburkan. Fa amma ma sakulat mawazinuh. Fa amma maka adapun man orang sakulat berat mawazinu timbangannya. Bahwa fi aisyati radiyah. Maka dia fi aisyah dalam kehidupan radiyah yang memuaskan, yang menyenangkan, membahagiakan kehidupan di, di jannah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Wa amma dan adapun man. Man. Kalau min dari man orang. Wa amma. Waknya dan. Amma dan adapun. Man orang. Khaffat. Ya. Ringan. Mawazinuhu timbangannya. Fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu maka ummuhu tempat kembalinya Hawiyah, curang yang dalam yaitu neraka Hawiyah. Wama ma mahiyah. Dan tahukah kamu apakah dia itu? Wama dan apakah adroka kamu tahu? Mahiyah, apakah itu? Neraka Hawiyah itu apa? Narun hamiyah. Api yang sangat panas. Allah Rabbi ya. Bisa dibayangkan api di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian api neraka. Bisa dibayangkan. Coba jadi tujuh kali lipat panasnya. Api dunia aja orang kalau dibakar hangus. Segitu sudah sudah mengalami pendinginan beberapa fase ya. Maulah Rabbi. Nah ini. Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adroka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farasil mabthuth وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ما ثكلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية Ini ada penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir ya. Juz ke-30 nih Bu Ani nih, juz ke-30 nih halaman 521. Nih ya. Al-Qari'ah adalah nama lain dari hari kiamat. Seperti Al-Haqqah. Ada ya surat kan? At-Tamah. Asy-Syakhah Ya. Asy-Syakhah, Al-Ghosyah. Dan lain-lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kedahsyatan dan kengerian melalui firman-Nya. "Wa ma adraka mal qari'ah?" Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? "Wa ma adraka mal qari'ah?" Kemudian ditafsirkan oleh firman berikutnya. "Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth." Yaitu pada hari manusia seperti aneh-aneh yang bertebaran yakni mereka bertebaran, bercerai-berai ke sana dan kemari karena kebingungan menghadapi huru hara yang sangat menakutkan di hari itu. Sehingga mereka mirip dengan ani-ani yang bertebaran. Hal yang sama digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat lainnya di surah Al-Qamar ayat 7. Nih, Ibu yang sering nyatat ya, ini Ibu Jubaida, Ibu Bapak yang lain yang sering nyatat, nah, dicatat surah Al-Qamar ayat 7. Ka'annahum jaradum mutashir. Seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Allah Rabbi, kesana kemari. Bisa dibayangkan yang waktu kemarin gempa tsunami aja seperti itu. Apalagi ini hari kiamat, betul-betul. Masya Allah ya. Hari terakhir kehidupan untuk ber, beralih ke eh, akhir nanti ya. Berakhirnya kehidupan panah ini. Adapun firman Allah yang lain, wa takunul jibalu kal ihnil manfush dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung-gunung di hari itu seakan-akan seperti bulu domba yang diaut out hingga menjadi berterbangan. Ini dari Mujahid, Ikrimah, Sa'id, Ibn Jubair, Al-Hasan dan sebagainya mengatakan sehubungan dengan makna firman ini, Al-Ihn, Al-Ihni, ya. Ini yang dimaksud bahwa makna yang dimaksud adalah bulu domba. Wa takunul jibalu kal ihni ihni ihan di sini al ihni ini maknanya adalah bulu domba. Makna yang dimaksud adalah bulu domba. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan apa yang akan dialami oleh orang-orang yang beramal dan tempat kembali mereka berpulang yang ada kalanya di tempat yang terhormat dan ada kalanya pula di tempat yang terhina sesuai dengan amal perbuatan masing-masing untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah di ayat berikutnya fa amma man sakulat mawazinuh dan adapun orang-orang yang berat timbangannya berat kebaikannya, banyak amalnya. Maksudnya timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan amal keburukannya. Untuk orang-orang seperti ini, bahwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yakni berada di jannah na'im, di sorga yang indah yang belum pernah dirasakan, belum pernah didengar, belum pernah dilihat. Keindahan kenikmatan melebihi jauh kadar kenikmatan yang ada di dunia ini. Wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, ringan kebaikannya, tidak atau mungkin amal orang-orang kafir ini tidak ada amal baiknya. Adapun kalaupun ada bukan karena Allah. Nah ini banyak kan orang yang berbuat baik, tapi niatnya bukan karena Allah, karena innamal a'malu binniyah. Itu. Sah sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi iman, iman percaya, meyakini dengan hati, meng mengikrarkan, mengucapkan dengan lidah, harus ada manifestasi, harus ada gerakan, harus ada perbuatan. Tetapi perbuatan tanpa iman, tanpa niat itu juga tidak ada tidak bernilai ibadah orang berbuat kebaikan seribu, sejuta kebaikan. Tapi bukan karena Allah. Tentu yang didapat adalah karena niatnya itu. Jadi niat memegang peranan yang penting. Wa amma man khafat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, ringan kebaikannya. Yaitu tingan, ting, timbangan amal keburukannya. Lebih berat daripada timbangan amal kebaikannya. Firman Allah. Fa ummuhu hawiyah maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Menurut suatu pendapat, makna yang dimaksud ialah terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Allahu Akbar. Yaitu neraka jahanam. Lalu diungkapkan dengan ummihi yang artinya otaknya. Hal yang semisal telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Saleh dan Qatadah. Qatadah menyatakan bahwa orang itu terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Hal yang sama dikatakan oleh Abu Saleh bahwa mereka terjatuh ke dalam neraka dengan kepala di bawah. Menurut pendapat yang lain, makna yang dimaksud ialah tempat asal yang menjadi tempat kembalinya dan tempat ia berpulang adalah Hawiyah, yaitu nama lain dari neraka. Nah, Ibnu Zarir menyatakan bahwa sesungguhnya dikatakan Hawiyah sebagai tempat kembalinya tiada lain karena tiada kembali baginya kecuali hanya kepadanya. Ibnu Zaid mengatakan bahwa Hawiyah adalah neraka yang merupakan tempat kembali dan tempat berpulang bagi orang yang amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Lalu Ibu Zaid membacakan firmannya, "Wa ma'wahumun nar." Sedangkan tempat tinggal mereka, orang-orang kafir yang berat, lebih berat keburukannya daripada amal kebaikannya di, di akhirat kera adalah tempat kembalinya adalah neraka. Dilihat ya, Ibu Jubaida ini catat. Surah An-Nur ayat 57. Nih Pak Trisno juga nih di Ciledug ya. Eh di mana? Hmm, di sana ya, Jakarta Selatan. Nah, Ibnu Abu Hatim menyatakan telah diriwayatkan dari dah ia telah menyatakan bahwa makna yang dimaksud ialah neraka. Dan neraka itu adalah tempat mereka kembali. Karena itulah maka ditafsirkan dalam firman berikutnya menjelaskan tentang neraka hawiyah yaitu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu yaitu api yang sangat panas Ibnu Jarir menyatakan telah menceritakan kepada kami ibnu Abdul A'la telah menceritakan kepada kami Ibnu Saud dan sebagainya. Ini Ibnu Abdullah yang tunanetra dia telah menyatakan bahwa apabila orang mukmin meninggal dunia maka rohnya dibawa menuju ke tempat arwah kaum mukmin dan mereka mengatakan buatlah saudara kalian senang karena sesungguhnya dia dahulu selalu berada dalam kesusahan di dunia. Ini Lalu mereka bertanya kepadanya, apakah yang dilakukan oleh Supulan? Maka ia menjawab, dia telah mati, bukanlah dia dia telah datang kepada kalian. Mereka berkata, kalau begitu dia dibawa ke tempat kembalinya Hawiyah. Ibnu Bordawi telah meriwayatkan melalui jalur Anas Ibnu Malik secara marfu. Ini hadis ini ya. Ini Semoga Allah melindungi kita dari neraka dengan kemurahan dan karunia-Nya. Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Yakni sangat panas lagi sangat kuat nyalanya dan gejolak apinya. Abu Musyab telah meriwayatkan dari Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Naru bani Adam allati tukiduna juz'un min sab'ina jaz, jaz'am min nari jahannam. Rasulullah bersabda, api bani Adam, api yang ada di dunia ini, yang biasa kalian nyalakan, merupakan satu bagian dari tujuh puluh bagian dari api neraka jahanam. Bisa dibayangkan, satu bagian. Yang ini aja orang yang terbakar, terpanggang, hangus. Bagaimana dengan api neraka? Serendah-rendah, seringan-ringannya orang yang disiksa di neraka adalah bagikan orang yang pakai terompah, pakai terompah kemudian mendidih otaknya. Karena saking panas itu yang paling ringan siksaannya. Oh, Akbar. Para sahabat berkata, Wahai Rasulullah, itu pun sudah mencukupi kebutuhan. Rasulullah bersabda, Innaha faddalat alaiha bitis'atin wasittina juz'an. Sesungguhnya api neraka itu lebih unggul di atasnya dengan 69 bagian. Bayangkan, 69 bagian. Dan 70 satu bagiannya untuk api neraka api dunia ini. Nah, di neraka itu 70 bagian. Ya, lebih daripada 69 ya sekitar itu. Allah Rabbi, Masya Allah ya. Ini sama hadis-hadis yang lain menyatakan Sesungguhnya api neraka itu lebih unggul daripada api dunia dengan 69 kali lipatnya. Yang masing-masing bagian sama panasnya sama dengan panas api di dunia. Ini ya, Masya Allah. Kemudian hadis yang lain. Laqad faddalat alaiha bitis'atin wa sittina an harran paharra. Sesungguhnya api neraka jahanam itu lebih panas daripada api dunia dengan 69 kali kelipatannya bagian bagian demi bagian. Allah Akbar ya ini. Ada lagi hadis lain. Inna narakum hadihi jud'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Waduribat bil bahri marratain. Walaula dhalika ma ja'alallahu piha manfaatan li ahad atau li ahadin boleh ya kalau baca hadis nggak usah dikol Sesungguhnya api kalian ini, api dunia, merupakan satu bagian dari tujuh puluh bagian api neraka jahanam. Api di dunia ini telah dicelupkan ke dalam laut sebanyak dua kali. Seandainya tidak demikian, niscaya Allah tidak akan menjadikan padanya suatu manfaat pun bagi seseorang. Maksudnya kalau tidak direndam, tidak dicelupkan dua kali di air gitu ya. Tidak dicelupkan, tidak didinginkan. Api yang ada di dunia ini tidak bermanfaat saking panasnya. Bayangkan. Allah Rabbi ya. Ini Allah Akbar. Segitu dulu ya. Uh, pemahamannya. Baik. <clears throat> ini ada... Uh, di hadis berikutnya di halaman 528 masih Ibnu Kasir api neraka dinyalakan selama seribu tahun hingga memerah kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun sehingga memutih kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun hingga menghitam maka api neraka itu hitam lagi gelap dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda inna ahwana ahlan nari azaban malahu na'lani yaghla minhuma dimaghuh. Sesungguhnya ahli neraka ya, ahli neraka sesungguhnya ahli neraka, ahli neraka yang paling ringan azabnya ialah seseorang man lahu naglani yaghla min huma dimagh yang paling ringan siksaannya di api neraka azabnya ialah seseorang yang mengenakan sepasang terompah. Terompah itu kayak di kita mas sendal ya. Sepasang terompah. Di, di Sukabumi dibilang bakiak ya, tergantung tuh. Ya, memakai sepasang terompah karena memakai sepasang terompah dari neraka ini yang otaknya mendidih karenanya. Allahu Akbar. Bahkan neraka mengadu kepada Tuhannya. Untuk itu ia berkata, Ya Tuhanku, sebagian dariku memakan sebagian yang lainnya. Maka diberi izin baginya untuk mengeluarkan dua kali hembusan napasnya. Sekali di musim dingin dan yang sekali lagi di musim panas. Maka yang sangat dingin yang kamu jumpai di musim dingin itu bersumber darinya. Dan panas yang amat terik yang kamu jumpai juga di musim panas bersumber daripadanya. Nah, apabila panas sangat terik, maka tunggulah sampai panasnya menurun dan janganlah sholat dahulu. Kenapa? Karena sesungguhnya panas yang memuncak itu merupakan hembusan dari neraka jahanam. Wallahu alam. Bismillah. Mengerikan ya. <clears throat> Setelah baca al quran baca At-Takasur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan sehingga kamu melalaikan Allah sehingga kamu masuk ke kubur. Apa yang akan dibawa? Berapa kehidupan di dunia ini berapa lama. Sedangkan kehidupan di akhir nanti kekal dan abadi. Baik Ibu, mudah-mudahan Ibu dan Bapak dapat mengambil makna dari apa yang sudah kami sampaikan. Jadi eh, apa yang kami sampaikan adalah dari buku-buku sumber dari Ibnu Kasir, dari Al-Misbah, dari Fizi Fizilalil Quran. Mudah-mudahan kita menambah wawasan. Ya. Baik, di 85 081282878881 yang ingin bertadarus silahkan ya. Dan jangan lupa yang ingin hadir dengan Ustadz Cinta mana ya edlisnya nih. Boleh nih Jumat tanggal 15 Februari 2008 pukul 14. Untuk lebih lengkap nanti bisa menghubungi Ibu Tuti ya, Ibu Hajah Tuti ini di 850 4908 atau di 856 4142. Ustad Cinta ini ya. Ada mm, sesuatu yang me me memberikan nuansa. Baik, Assalamualaikum. Radionya dikecilkan Bapak. Bapak, ra ra volume radionya dimatikan aja. Ah, ah, radionya dimatikan, dengarnya di handphone. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa ini? Uh, saya sama Anda, Ya? Enggak. Ya, silahkan. Al-Qur'an. Ya. ya. Enggak, silahkan. Radio Bapak dikecilkan ah. aja, dimatikan Bapak dengar di handphone, bisa. Iya, sebentar. Ya, silahkan. Iya, sudah ya. Baik, silahkan mulai. Uh, surat Al-Qur'an. Ya? Ya? Halo? Iya, silahkan. Mau kasur boleh, Al-Qur'an ah boleh. Mana aja. Al-Qur'an ah ya? Boleh. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tasjidnya jangan lupa. Bismillahir gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Bibirnya mingkem lagi jangan hin. Kalau hin bunyinya n him gitu iya hi jangan kepanjangan iya. bibirnya langsung menutup lagi kalau nggak nutup kedengaran orang jadi hin jadi n iya. Bismillahirrahmanirrahim him gitu Bismillahirrahmanirrahim Panjang kan pada dari desa ke. Ya, nggak apa-apa diterusin dulu. Jangan kepanjangan, Pak. Matobi satu alif. Alif lamnya alif lam komaria disebut juga idhar komaria. Kayak gini ya. Jangan. Ah, jangan. Al qari'atu mal qari'ah. Langsung. Al Jangan kepanjangan satu alif. Pak, matobi satu alif. Matuk. Ya. Alko matobi'inya satu alif. Iya. Matobi'inya satu alif. Al suara apa tuh Pak? Burung ya? Ya. Oh, oh enggak. Ri'atuma. Pendek. Suara burungnya di... Bapak pindah ruangan dulu ya. Mengganggu sekali suara burungnya. Mm -mm. Bapak pindah ruangan deh, pindah kamar ya. Nanti Bapak masuk lagi. Suaranya bising sekali, telinga saya rusak nih. <laughs> Aduh, pusing jadinya. E, pindah ruangan barangkali ya. E, peka sekali karena dia tribal itunya ya. Jadi menusuk sekali ke telinga. Jangan lupa yang punya waktu hari ini kami ada akan hadir di Pesona Kayangan 1 BP1 nomor 1. Ya, uh, kabar gembira juga untuk Jumat jam 1 sekarang kita dan dibagi-bagi teksnya secara gratis. Wih, coba. Ya, radionya Mbak Ibu dikecilkan, dimatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silahkan. Siapa ini? Yusri. Silahkan. Halo. Iya, silahkan. Sudah mulai. Bacanya Ibu jangan hmm, kayak gitu. Semangat Bu, yang mantap. أعوذ بالله minasyaitonir rajim. Dilepas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu masih bacanya masih gerenyeng kayak Bismillahirrahmanirrahim. Kayak males. Yang semangat. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Yang jelas artikulasinya. Bismillahirrahmanirrahim. اليقين لترون الجحيم Ditahan sedikit gunanya. Lantarawunnal jahim. لترون الجحيم Eh, ha, ha kecil. Jahim, jahim. جحيم لترون الجحيم Iya. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Baik. صدق الله العظيم Sadaqallah lazim. Terima kasih Ustaz. Baik Ibu. Assalamualaikum. Ibu sebetulnya sudah bagus hanya tinggal eh, apa? Artikulasinya ya. Mungkin baru bangun ya, baru pagi-pagi. Yang semangat. Jangan lupa hari ini saya ada hadir di Pesona Kahyangan 1 BP BP Blok BP nomor 1 Pak Prianto Pak Prianto ini dekat di BR ya ini BP nomor 1 jam 10 saya akan hadir di sana pakai alat-alat ya bawain fokus bawa komputer bawa catatan-catatan di Depok juga begitu Alhamdulillah ya kita sudah canggih lumayan lah itu udah pakai komputer dan ibu bapak yang ingin ngajar lewat komputer nah softwarenya tinggal di copy-copy aja tapi mohon maaf ternyata pakai flash disk itu berpengaruh ya, banyak virus. Jadi mungkin nanti kita pergunakan pakai CD blank ya. Baik, kita coba kembali. Assalamualaikum. Iya, radio ibu dikecilkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volume radio ibu dimatikan aja, ibu dengar di handphone, di teleponnya ya. Iya. Mok, wok, wok, wok. Ibu teleponnya dikecilkan, eh, radionya dimatikan. Sudah? Ya, sudah. Nah, silahkan. Apa yang mau Ibu baca? At-Takasur apa Al-Qari'ah? At-Takasur. Baik, silahkan. Enggak. Mulai. A'udzu billahi Bu, sudah bagus nih. Tinggal um, itu sama uh, artikulasinya. Jangan gitu. oh jelas, yang jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan takut Ibu ya. Belajar kan ini ya, kelas B. Iya, ini kan ini makanya dibagi kelas. Enggak apa-apa, ini kan kelas B. Jadi kelas B kelas yang belajar. Kalau kelas C besok yang profesional. Enggak apa-apa ya. Nggak usah takut Ibu ya. Iya. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Jangan nirajim, nirajim. J-nya keras, jim. Emang A'udzu. jim saya agak susah Kenapa jimnya? Ya, jimnya saya emang agak kadang-kadang agak susah. Ah, bisa. Karena ibu belum belajar aja. Makanya datang ke taklim. Bisa. Ya, Ya, kalau insya kalau Allah. R, nah mungkin lain. Kalau gym bisa. Ya kayak Jak- i- i- coba ibu bilang Jakarta. Jakarta. Bisa tuh. Ya, diteruskan aja dulu bismillah. Ulangi lagi. Diteruskan aja dulu bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jangan niurahim, R-nya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. nirrahim gitu ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, masih dengan Nirrahim, jangan Nirrahim. Nir. Ibu bisa R? Bisa, bisa. Nah, Insya Iya, kalau cadel memang Nir, Nirrahim lain lagi itu. Ya, uh, eh, Alhakum. Coba ulangi lagi dah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut tafatur. Enggak, lamnya idhar. Suaranya. Yang mana mananya? Alif lamnya idhar komariah nih gini. Jangan al al al jangan ditahan. Al oh, iya. al haakumut takasur gitu. Iya. Alhaakumut hatta Kalanya panjang. Nah, tapi kan ada alifnya tuh. Kala satu alif. Kala saufa ta'lamun. Kala saufa ta'lamun. Thumma kala saufa ta'lamun. Kala lawa ta'lamuna ilmal yaqin. Bukan ilma, bukan ilma itu ain di situ, bukan iya. alif. Ah, gini. Kala law ta'lamuna ain ain ilmal yaqin. Iya. Kala law ta'lamuna ilmal yaqin. Iya, ilnya iya, nanti jangan ditahan ya. Idhar. Nah, nanti Ibu belajar. Yang mananya? Lam, lama ya. kan idhar. Jangan jangan ditahan, jangan il, jangan. Kala kala lau ta'lamuna il ilmal ilmal yakin. Iya. Gitu. Ya. Gitu. Kala. Ya, kalnya jangan di, jangan ditahan juga. Kenapa ditahan? Karena bukan mim dan nun. Jangan kal, jangan. Kala. Lanya yang ditahan. Panjang ya? Iya, tapi lanya enggak. Ibu tadi kala jangan. Kala gitu. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Iya, ainnya belum. Latarov. Ainnya belum mantap, nanti dilatih ya. Terusin aja dulu. Latarawun. Latarawun al jangan latarum, latarawun. Iya, iya. Tumma latarawun. Tenang aja, jangan grogi. Ya. Tumma latarawun. Tumma naha aina yaqin. Tumma latarawun. Tumma latus, atuh. Kan sudah, kumaha ya. itu teh. Tumma latus. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Ibu sudah bisa sebetulnya nih tinggal dikit lagi banyak belajar Ibu ya. Ya, ya. Insyaallah. Iya. Makasih, Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin hadir hari ini di Pesona Kahyangan 1 B, Blok BP nomor 1 di rumah Ibu Yayu ya. Silahkan terbuka untuk umum yang ingin hadir Ibu dan Bapak. Oh enggak saya mau hadirnya hari Jumat. Hari Jumat jam 1. Kalau hari ini jam 10 ya. Insya Allah. Kita belajar pakai alat ya. Canggih lah pokoknya. Pasti pinter. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio ibu dimatikan. Dikecilkan. Bisa?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 Nah, nah, ya didiriin atau sinyalnya putus-putus mungkin. Ya mulai. بسم Bismillahirrahmanirrahim. Udah Pak Ustaz? Iya. Alhaakumut takasur. Kayaknya sedikit lagi. Al alhaqumut takasur. Alhaqumut takasur. Hatta umul maqab. Putus. Bye. Kenapa handphonenya putus-putus? Noise. Oh, putus-putus mm -mm. ya? Ah, kenapa? Nah, eh, coba posisinya dididikan. Atau ibu pindah posisi sedikit, nah sinyalnya biasanya gitu, tempat. Mungkin ibu di kamar ya. Gitu. Oh. Coba lagi. Lainnya Lanya panjang dong. Kan matabi'i. ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين Bukan ain itu itu hamzah. Di situ hamzah, bukan ain. Summa ratus alunna gitu, bukan ain, hamzah. Summa ratus alunna yauma anin. Nah itu ain, anin naim, ain di situ. Ketuker karena ibu nih, yang harusnya hamzah jadi ain, yang harusnya ain jadi hamzah. Banyak belajar lagi ya bu ya. Ini eh. jangan lupa nih jam satu nih hari Jumat. Enak belajarnya pakai alat. Insyaallah Iya, baik Ibu terima, kasih. Ya. iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya waktu nggak datang rugi banget. Kenapa? E, bolehlah dilihat nggak ada, belum ada tempat lain secanggih itu. Karena kita sudah pakai komputer, sudah pakai multimedia, pakai infokus, pakai catatan itu loh. Kadang-kadang orang pakai catatan doang tapi tidak ada infokusnya. Ada info infokusnya lengkap, tapi tidak ada catatan. Ini ada catatan dan mewarnai. Ish, menarik sekali. Pokoknya rugi kalau nggak datang itu. Boleh buktikan. e, dan belajar dengan kami bukan hanya pinter untuk sendiri. Pasti bisa ngajarin kepada yang lain. Coba buktikan. Kalau nggak, <laughs> buktikan aja dah. Saya tidak mau janji. Yang penting bukti. Buktikan. Kalau nggak pinter, uh, kertasnya dibakar aja <laughs> gitu. ya, Janganlah ya. Tapi insya Allah mudah kok karena uh, kita tuh jujur aja belajar nggak pinter itu karena mungkin alat, sarana dan prasarana. Mungkin cara pengajarannya. Kita memiliki metode cukup lumayan lah untuk bisa memahamkan usia 60-70. Kalau usia muda mah mudah, gampang ya. Ini usia sepuh seperti kita kan hari ini pintar, besok lupa <laughs> gitu ya. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 0812 0812-8287881. Yang ingin hadir hari ini terbuka untuk umum ibu dan bapak di Pesona Kayangan 1 Depok. Di Blok BP1 nomor 1 ya. Blok BP nomor 1. Uh, eh, saya ada jam 10 pagi ini. Hari Jumat seperti biasa, biasanya pagi dipindah ke jam 1 ya, Bada sholat Jumat. Untuk pembacaan Al-Mushaful Muratan untuk besok ini surah Al-As-Sajadah. Nah, benar ya ini ya. Surah As-Sajadah ayat 1 sampai 30. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Ahzab ayat 1 sampai 17. Itu adalah untuk besok. Ibu dan Bapak bisa mempersiapkan dari sekarang. Ibu dan Bapak semuanya terima kasih. Bila hitapik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7 Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. body